Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'd. Kita lanjutkan barakallahu fikum bacaan kita terhadap syarah Nadmil Waraqat. Itu ilmu berkaitan masalah usul fikih yang disyarah oleh Syekh Muhammad bin Saleh Al-Utsaimin rahmatullahi alaih. Kita ambil dikit saja. Sekarang kita akan masuki yang mana? Halaman 143 itu ya. Naam. Qala al-mu'allif rahimahullah al-imam siapa al-mu'allif di sini? Al-imam al-Amriti. Al-imam Amriti rahmatullah alaih wa kulluha imatu sama qurbah fa ta'atun awla fa fi'lul qurbah. Itu lanjutannya nanti. Qala Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahmatullah alaih ma'na bait anna af'al ar-rasul sallallahu alaihi wasallam tanqasimul qismain, perhatikan baik-baik. Makna pantun ini adalah bahwasanya perbuatan-perbuatan Rasulullah itu terbagi menjadi dua. Imma an yaf'alaha 'ala sabili taqarrub ila Allah fa ta'atun imma Rasulullah mengerjakannya dalam bentuk taqarrub mendekatkan diri kepada Allah taala yang dikenal dengan taat amalan ketaatan jadi amalan ketaatan adalah amalan yang bisa mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala wa imma alla yaf'alaha 'ala sabil taqarrub Iman yang kedua Rasulullah mengerjakannya bukan dalam rangka takarrub. Bukan dalam rangka apa? Takarrub. Oleh karena itu tidak dinamakan apa? Falaisat bita'atin, tidak dinamakan ketaatan. Jadi perbuatan Rasulullah itu ada dua macam. Iman perbuatan yang bentuknya takarrub, mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala dinamakan dengan taat, ketaatan. Iman perbuatan Rasulullah yang bentuknya bukan takarrub, bukan mendekatkan diri kepada Allah Ta'ala berarti bukan ketaatan. Mahum? Nah. Idan jika demikian, yumkin an memungkinkan kalau seandainya kita mengatakan af'alur rasul sallallahu alaihi wasallam imma li ta'abbud aw lil 'adah aw lil jibillah, perhatikan. Berarti bisa jadi kita katakan perbuatan-perbuatan Rasulullah itu imma li ta'abbud untuk ibadah aw lil 'adah atau sudah menjadi tradisi kebiasaan, paham ya? Aw lil jibillah atau lil jibillah memang tabiatnya seperti itu. Paham ya? Perbuatan yang sifatnya tabiat. Apa maksudnya? Naam. Fa'af'aluhu sallallahu alaihi wasallam salatu aqsam. Berarti kesimpulannya perbuatan-perbuatan Rasulullah terbagi menjadi tiga. Ima ibaratun, ima perbuatannya ibadah. awa adatun atau perbuatan itu yang dilakukan dalam rangka karena tradisi, kebiasaan, adat. Paham ya? Au dibillah atau tabiat yang telah ditetapkan padanya. Fa kaunuhu ya'kulu idza ja'a jibillah. Sekarang Rasulullah makan ketika ketika lapar, tabiat enggak itu? Tabiat atau bukan? Rasulullah makan ketika lapar. Tabiat bukan? Tabiat. Antum makan ketika lapar, tabiat enggak? Tabiat. Wa kaunuhu yanamu idza an naum jibillah. Rasulullah pun keadaan Rasulullah tidur ketika datang padanya apa rasa ngantuk. Jibillah enggak? Jibillah, tabiat. Tabiat manusia seperti itu. Wal adah kal libas syu'unil bait. Adapun adat tradisi kebiasaan seperti pakaian dan keadaan-keadaan rumah. Paham ya? wa ghairu dzalika katsirun dan selain itu banyak sekali. Wal ibadatu huwa ma dhahara fihi qasdut ta'abbud. Perhatikan baik-baik ini. Adapun perbuatan yang ibadah, bentuknya ibadah adalah perbuatan yang nampak padanya tujuan ta'abbud beribadah. Qasdut ta'abbud tujuannya beribadah. Allah nih. Jadi dinamakan perbuatan yang ibadah itu manakala perbuatan itu muncul dan nampak dengan tujuan beribadah. Ai sara qasdu ta'abbud fihi. Nah, maksudnya menjadilah apa? tujuan beribadah dengan perbuatan tersebut. Ima yakinan, ima yakin serah yakin itu adalah ibadah, wa ima rojian Ima na'am masih ada ihtimal tapi yang rajih, yang kuat adalah itu adalah apa? ibadah. Kenapa demikian barakallahu fikum? Li'annahu law akhadna bil marjuh, perhatikan baik-baik. Dikarenakan kalau seandainya kita mengambil dengan apa? Dengan al marjuh, al marjuh yang lemah, marjuh yang lemah ya. Au bil muhtamal 'ala sawa' atau kita mengambil makna dengan muhtamal muhtamal itu masih ada kemungkinan ala sawa sawa itu enggak apa enggak lemah enggak kuat itu pertengahan eh, la syara'na fi dinillahi ma laysa min dinillah. saya kita mensyariatkan di dalam agama Allah taala perkara yang bukan termasuk bagian dari agama Allah taala. Boleh enggak gitu? Enggak boleh. Paham belum nih? Nah, barakallahu fiikum. Jadi perlu diperhatikan. Terkadang perbuatan ada yang sifatnya kurbah, Nah, kadang dari kepada Allah Taala yang dinamakan dengan ketaatan. Terkadang perbuatan Rasulullah ada yang sifatnya ada, nah, kebiasaan. Paham ya? Nah, barakallahu fikum seperti itu. Kemudian ada yang sifatnya jibilah. Jibilah itu tabiat. Paham ya? Tabiatnya orang kalau ngantuk ya tiduran tuh. Nah, bukan berarti sunnah. Bukan. Paham ya? Cuman antum ketika melakukan tabiat atau melakukan adat tadi, diniatkan ibadah bisa jadi ibadah gitu loh. Contohnya antum tidur boleh-boleh saja kan tabiatnya tidur kan. Cuman misalkan sekarang wah ana mau tidur awal lah biar nanti bisa bangun malam misalkan. Nah, tidur antum niatkan diniatkan bangun malam itu ibadah bukan? Ibadah, dapat pahala. Tergantung dengan niatnya tadi itu. Paham ya? Nah, seperti itu. Wah, ana mau tidur awal biar nanti pertengahan malam bisa nyuri misalkan. Nah, tidurnya itu sudah dia apa? Niatnya sudah dihitung dosa nanti dia. Karena dia sudah niatnya lain gitu loh. Paham ya maksudnya ya? Jadi, yang namanya adat, kebiasaan, tradisi itu biasanya apa? Tidak ada keterkaitan dosa atau pahala tergantung niat dan tujuannya tadi.